Jadi dia sumpah tujuannya supaya barangnya laku ya. Wallahi wallah ini belum ada untungnya ini beli mah, ini barang bagus dia sumpah tidak bohong saja nggak bos nggak bohong ya nggak bohong itu nggak boleh sumpah apalagi bohong ya nggak boleh mananya nggak bagus tapi kalau dia sumpah palsu lagi ya. ya, itu haram akhraja muslimun an abi mengeluarkan imam muslim dari abi al-ghifari salasatun لا ينظر الله إليهم al kiamah, walla يزكيهم ولهم azab alim. Tiga kelompok yang Allah tidak pandang mereka pada hari kiamat. Dengan pandangan rahmat, kasih sayang, gak dapat dari Allah. Wala yuzakihim. Dan Allah tidak sucikan mereka, gak diampuni. Dan bagi mereka azab yang pedih. Qala lalu Abu Zar berkata, Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi baca ya itu kalimat tujuh tiga kali ya salasa marra sampai tiga kali Nabi ulang-ulang yang suruh Allah الله yom al القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب alif, terus yang tiga kali Fakultu lalu aku berkata, berkata Khabu wa khasiru mereka rugi mereka ya rugi manhum ya Rasulullah siapa mereka ya Rasul qala al musbilu wal mannanu wal munfigu sil'atahu bil halabil kadhib Nabi SAW menjawab al musbilu orang yang pakai pakaian nyeret ngelewatin mata kaki tapi tafakur ya satu niatnya tafakur sombong ya dipengen undukin tuh bajunya dari ujung leher sampai ujung kaki bagus yang kedua ketika nyeret dia tidak peduli lagi nih pakaian serempet najis apa kan nah, sehingga dia Iya, sehingga dia sholat apa jadi nggak sah. Wal mangan yang kedua orang yang adu domba, eh, yang suka. Wal munkidu ajaru. dan yang menjual barangnya bil halabil kadib dengan sumpah yang dusta, sumpah palsu. والطبراني والبيحقي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم sama tuh tiga yang Allah nggak pandang di hari kiamat Allah nggak sucikan mereka mereka mendapatkan azab yang pedih siapa asmatu zanin orang tua yang zina muda aja zina nggak bagus ini udah tua zina ya. orang muda kan syahwatnya masih kuat jadi kalau dia zina bukannya pantas ya syahwatnya kan kuat nggak sanggup dia nolak itu pun haram ini tua syahwat udah nggak ada pakai diikutin masih mau zina juga Makanya Nabi katakan ini yang pertama asmatu dan Hah? Lu tua zina. Kayak pempers makanya dulu. pempers buat bayi. pempers iya buat bayi itu. Kayak zina lagi pakai pempers yang bagus. Yang kedua kata Nabi wa'ainun mustaqbil Ya, Orang miskin sombong. <laughs> miskin. Ya. Udah miskin sombong, ustaz gue. Miskin bayang kagak, puasa nggak mau. Nah, sombong. Nah, orang kaya sombongnya nggak pantas, miskin sombong. ورجل جعل الله بضاعته يشتري لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه Seseorang yang Allah sudah jadikan barang, ada barang Allah sudah ciptakan kan sababnya Allah semua. Allah ciptakan. Ia tidak menjual illa biyamini, ngejual dengan sumpah. Wala yabi tidak membeli eh tidak membeli dengan, kecuali dengan sumpah dan tidak menjual dengan sumpah melainkan dengan hari pembeli sumpah juga. Demi Allah malam gue beli di situ murah kok mungkin mahal. Padahal nggak beli. Ya, gue di Solo dapat yang begini kok murah. Ntar kok kabur ke Solo aja nih, ini buat langganan nih. Ya. Yang benar lo beli Solo. Iya demi Allah, padahal nggak begitu. Supaya ngecoin penjual, supaya jual media dengan harga yang dia mau, Oke sumpel. Ya. Demi Allah, kemarin anda belinya di sini nggak begini, padahal pang dibawa rusak, yang rusakin dia. Cuma ngakalin biar pulangin bisa gimana nih? Dia sumpah nih pedagangnya. Demi Allah, barang gue bawa belum gua apa itu rusak, tuker. Padahal dirusakin sendiri. Kelalaian dia. Sama itu. Ya, sumpah juga. Pembeli yang sumpah. Dan banyak contoh-contohnya. Baik pembeli maupun penjual sumpah sudah tidak dapat rahmat Allah Subhanahu dapat azab Wa musrikum wa muslimun iyyakum wa kasratal halal fil bait. Hati-hati kamu banyak sumpah di dalam berdagang. Hati-hati. Meninggal. Ini menunjukkan sumpahnya sumpah yang baik sekalipun yang benar jangan hindarin sumpah itu. Yun yunfiku. Karena sesungguhnya dengan sumpah itu barang terjual. Tapi sumayam hak Kemudian cepat hilang. Allah, Allah, Allah, Allah. Ayo, harga murah. Wallahi. Kita nggak bisa dapat yang begini tempat lain. Allah, Allah madain Cina murah meriah wow wow cepat laku karena orang dengar sumpahnya itu tapi cepat yang hak cepat ya uangnya cepat habis mana nggak berkah jual jualan sumpah itu dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan ya jadi saksi ya jadi saksi supaya tapi betul sumpahnya. Wa ya ma'asyarat tujjar iyyakum wal kadib. Eh para pedagang, hati-hati kamu dengan dusta. Ya, hati-hati iya, melakukan kedustaan di dalam berdagang. Wa bin Hibban an Abi Sa'id qala marra a'rabiyyun bi syatin. Fakultu tabi'uha bisalasati فقال لا la wallah thumma ba'aha لرسول li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال ba'a akhiratahu بدنياه Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Sa'id berkata Abi Sa'id pernah lewat seorang Arab Badui sambil nenteng kambing. Lalu Abi Said tanya, Abi Said, inti mau jual kambing eh, tiga dirham. Gitu. Inti mau jual kambing tiga dirham. Ini Badui jawab, lah, Allah, tidak, demi Allah. Eh ternyata Badui itu jual tiga, tiga dirham. Ya. Dia jawab, "Bagaimana? Ya, Allah, enggak, demi Allah, ini enggak jual tiga dirham." Summa ba'aha. Kemudian dijual kambingnya itu tiga. Padahal baru sumpah itu tadi. Sumpah sama Abi Sa'id. Itu mau jual tiga dirham, dia sumpah. Ya, enggak. Wallahi, mana enggak jual tiga dirham. Eh ternyata dijual tiga dirham. Lalu Abi Sa'id ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah ada orang ada adat badui begini begini begini. begini. Apa jawab Nabi? Ba'a akhiratahu bidunyahu. Itu orang menjual akhiratnya dengan dunianya. Ya. Dia jual akhirat dengan aturan dapat pahala, malah dapat ya. Jadi akhirat dikorbanin demi dunia. Karena dipakai sumpah. Langgar sumpah kan itu. Ya. Kalau insya Allah bakal ya. Itu menjual tiga dirham insya Allah. Tapi kalau mau untungnya lebih banyak terjual keluarga jadi, ya, ya demi Allah ini gak bakal jual nih eh jual demi Allah ini gak bakal jual eh jual juga aneh bayarin deh punya intis ini aneh demen aja nih aneh gak bakal jual deh nih sampai sampai kiamat dipakai. pakai demi Allah gak bakal jual demen aja nih dia kata kalau jual ada untungnya jual aja eh beli beli ada untungnya jual aja deh iya. temannya jual dia pikir karena teman kan buat kenang kenangan ini nggak tahu pas dibeli dijual itu nyumpah itu dengan dikorbankan sumpahnya itu untuk dunia akhirat ini untuk dunia ya. Paslon bebaksi nahwal kaidi wal wazni wat zarai. Pasal di dalam mengurangi sumpama, sumpama mengurangi takaran, timbangan, ukuran, ya, zirah. Ya, banyak kan nih. Ya? ya, yang pakai takaran ngakali supaya takarannya kurang. Kalau beli, kalau menjual, ngurangin, kalau gembeli ngelebihin. Iya. Punya takaran dua. Yang satu buat takar beli, yang satu buat naker. Kalau beli beras pakai takaran yang aneh, letternya letter yang gede. Ya, lebih dilebihin begitu. Jadi dia naik beli letter jadi letter lebih. Tapi kalau jual nakernya pakai yang aneh, letteran kurang. Tahu nggak? Iya. Ngebeli jadi untung, nyurangin penjual, Sedangkan ngejual gen pembeli. Jadi punya takaran dua. Paham? Mhm. Tukang emas, paham. Bukan segala tukang emas ya tersinggung ya. Ini yang sono. Tukang emas timbangannya dua. Kalau orang jual media, orang jual media dia pakai timbangan yang murah. Jadi emas sebetulnya 10 gram, tapi ditimbang media bisa kekurangi. Ya. Jadi 9 gram. Padahal emasnya jadi dinawarin lah. Jadi dia 9 gram ini emas bapaknya. Ah enggak. Dibayar dengan harga sembilan, Tapi kira pembeli datang ya ditimbang emas sembilan bisa jadi sepuluh, Paham enggak? Timbangan satu lagi, keluarin Timbangan buat dua lain. Bukan yang asli, yang curang juga. Yang curang juga. Diambil emas yang sembilan gram, ditimbang sini dari sepuluh. Tuh, paham nggak? Pinter, pedagang yang curang begitu, tapi dia lihat nggak akan berkah. Ya. Mesti kan timbangan jujur, beli pakai timbangan itu, jual pakai timbangan pas. Ya. bensin begitu juga katanya. Allah oh, alam kita nggak nggak tahu juga. Tapi katanya begitu. Maka lihat pom bensin yang rame itu yang jujur katanya. Kalau pom bensin sepi, <laughs> orang udah ngitung. Terutama tukang mikrolet tuh yang tahu tuh. Iya, iya mikrolet tahu. Kan dia tiap kali jalan. Ya, kok gue baru segini udah kiri saya nih. Oh, berarti lo pomnya nggak benar nih. Dia nggak mau beli tuh. Lewat. Nanti kalau beli pom, mau beli bensin lihat yang tukang mikrolet langsung Oh, ini benar jujur sih. Katanya. Cuman kita kadang-kadang nggak peduli ya, udah aus sih. Aus. Cuman andai kata diunjukkan bahwa inti dicurangin, kira-kira redo nggak? ya. Cuman karena terpaksa ya. Kita nggak pikirin tuh. Ya. Rapat letter dicolong, atau tiga puluh empat letter dicolong. Kita yang dulu. Kita mah kagak haram, karena kita kagak tahu. Ustaz, kalau jual pasir gimana Ustaz? Jual pasir. Pasir kan baknya diganjel tuh pakai kayu. Same. Same. Oh, Waduh, pokoknya pedagang kalau benar-benar bukan ahli gigi, dia dia pedagang bukan ahli gigi, bukan orang yang warok, tasawuf udah rata-rata. Kecuali di gedung lagi, dia tahu hukum, dia takut, udah deh. Yang begitu jujur. Makanya pedagang itu dulu di surga. Ya. Pedagang yang sodukul amin fil jannah. Ya. Pedagang yang benar, yang jujur, yang terpercaya fil jannah. Malah kalau nimbangin maunya lebih ini. Orang beli, dia lebih ini dia. Takut kurang. Ya. Jadi kalau dia nimbang tuh Oke nambahin lagi, takut ngurangin. Ya. Kalau strategi kadang-kadang begini nih. Orang beli pasir basah. Beli pasir kan padat. Ntar di pinggir jalan tuh jembreng dulu. Dijemur, dikeringin. Udah kering kan mekar tuh. Nah, itu setrek, belinya setrek, jadi setrek setengah. Katanya atau setrek sekolah. Makanya suka lihat orang jembrengin pasir di jalanan ya. Dia belinya itu basah. Di sana Sama lu kampung. Iya, yeah, dari kali. Halal. Emang udah transaksi begitu. Tapi waktu dia dia nggak mau jual dulu. Ditaruh dulu di jalanan, kering dulu, udah kering kan? Baru jual. Itu untungnya bisa sekol, dua kol, yang begitu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bukan siasat. Kayak itu beli buah mentah, perem dulu. Udah matang baru, harganya beda ya. Yang mentah sama yang mah, matang. Paham nggak? Iya, iya. Bukan nipu. Kalau ganjel itu aturan sekolah, sekolah kurang ganjil satu ganjelan. Sekolah kurang satu ganjil. Oh ini benar. Ya. Tapi kalau udah tahu di pangkalan, tipe hujan, dia bingung tuh. Masa nggak mau jual orang beli? Oh nggak mau, serok. Padat tuh biasa begitu. Nggak bisa dikeprek. Kalau kalau kering kan dikeprek. Bisa gitu. itu, pernah nih. Oh, ditarik ya. Jadi jatuhnya naik. Gak ya. begini di pasir itu yang yang main tasawuf eh, kalau sekarang tak taksawuf nakar beras benar ditaker betul-betul dipadetin ada yang nakar awalnya pernah takut enggak oke gitu dulu Ya, saking jujurnya, pakai digedok dulu keran supaya mendem tuh beras, tambahin lagi nih dia. Nah, ada kan ya? Nah, beras. Wallahu alam niatnya begitu. قال الله تعالى ويل أي شدة عذاب أواد بجهنم من شر أوديتها لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره berfirman Allah Ta'ala wailun lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun alla yazunnu أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب المطففين ويل أي شدة عذاب sangat pedih azabnya itu wail maknanya wailun atau wail apa sih syiddah tu azab azab yang sangat pedih Awadin di jahannam atau maksudnya adalah satu lembah di neraka jahannam. Wain itu satu satu lembah di neraka jahannam. Min syarri audiyatiha. Paling buruk lembah. Paling buruk lembah ini paling jahat. Lembah itu disebut wadin di jahannam. Maknanya eh, yang dimaksud wain itu. Itu paling buruk lembah kau. Ya, daripada buruknya lembah lembah. lausia fihi jibal dunya saking syarnya ini lembah. Andai kata gunung-gunung di dunia ini dijalani di lembah itu. Lazabat, lumer. Gunung lumer min syiddati harihi karena sangat panasnya itu lembah. Nah, itu wail. Ya. Buat siapa? Lil bibi Buat orang yang mengurangi, mengurangi, ngurangin timbangan, ngurangin takaran, ngurangin ukuran. Ya. Kalau yang dagang barang yang ditakar berarti ngurang takaran. Kalau yang didagangin barang yang ditimbang berarti ngurangin timbangan. Kalau yang diperdagangkan barang yang diukur ngurangin ukuran. Alladzina yaziduna li anfusihim min amwalin nas bibaksil kaili awil wazni yaitu orang-orang yang menambahkan buat diri mereka daripada harta manusia dengan mengurangi takaran dan timbangan ya biar tambah untung orang dirugiin Aturan seleter, seleter kurang nimbangnya. Aturan 2 meter, semeter, eh, 2 meter kurang. Kan lumayan. Ya, setengah meter aja diambil. Eh, ketahuan setengah meter ya. Hah? 10 cm? Kalau kali sejuta meter, lumayan kan dagang nggak sehari nggak sebut sehari dua hari ya bulan dua bulan tahun dua tahun kali aja iya Gitu. Lumayan nyolong segitu. Lumayan nyolong ya. Dosa lumayan juga. Alladzina idza 'ala nas ay minhum li anfusihim yastawbun al kaila. Yaitu orang-orang yang apabila menakar buat manusia. Ay minhum daripada mereka manusia. Li anfusihim buat diri mereka yastawbun al kaila ya ngelebihin ya untungin dirinya gitu wa idza kaluhum aw wazanuhum ala ay iktalu aw wazanu lahum yukhsirun kalau nakar buat orang kurangin kalau nakar buat dirinya dia lebihin kalau nakarin buat orang dikurangin itu maknanya kalau kira dibeli dipakai takaran yang budai yang seletak dilebihin paham nggak tapi kalau buat jual takarannya yang seletak dicepukin ditambahin kalau nimbang yang ini dilebihin ya kalau ngebeli eh, apa nih? timbangannya diapain tuh nah, ah, di, di sensitifin namanya sensitif itu segram jadi jadi kurang gitu ya, yang namanya kalau itu mungkin kali deh supaya dia beli dia bisa tidak mainin timbangan iya. pokoknya kalau buat diri nyari untung dari ngelebihin itu kalau mau jual ngurangin orang ayat kusunan kaila wal wazna itu kalau buat orang lain dikurangi takarannya dan timbangannya buat dirinya dilebihin La ala yazunnu. Ya. Ingatlah atau tiadalah dia sangka ayatayakon yakin Emang yakin bakalan jadi untung yang begitu? Memang dia punya keyakinan bakal jadi ya, barokah? Enggak jawabannya. Ya keyakinannya salah. Ulaika alladziina yaf'aluuna dzalik. Mereka itulah orang-orang yang melakukan hal itu. Mengurangi takaran buat orang, ngelebihin buat dirinya. Berangkat haji, labaik Allahumma labaik. Ada jawaban, la labaik wala sa'ada. Ya, sampai tiga kali nangis. Sebabnya, ya, satu korma yang diambil tanpa sepengetahuan tukang korma. Paham nggak? Tukang korma dijual mirip. Udah tiba. Ya pakai nyolong satu, naruhin. Tambahin dirinya. Dia beli korma. Udah ditimbangin tukang korma. Udah pas ukurannya. Dia pakai ngambil sebiji masukin ke kantong dia. Tuh. Satu biji korma ngalangin dia berangkat haji dengan teriak labaik, Allahumma labaik, la wa la sa'adat Gak ada jawaban buat panggilan ente. Makanya ada. Gak terima haji lu. angisnya orang saleh. Ya. Orang saleh. Karena langsung dapat jawaban. Malaikat mungkin yang muncul Allah. Akhirnya ditanya, kenapa engkau tolak? Ingatkah engkau waktu beli korma? Ada satu korma yang kau ambil tanpa sepengetahuan pedagangnya. Tanpa izin, nggak minta redok ya gampang sih makanya kita biar korban nggak izin halal halal ya, halal kalau dibilang haram taruh jangan ah bakil ah bakil di ah di sana atau di sini kerjain begitu iya nih namanya minta redo tambahin dong bang apalagi namanya. namanya? Eh. ini kagak kan bang tambahin dia sendiri yang rawuh bang tambahin dong bang pelit banget dia sendiri yang rawuh nah itu yang haram bang tambahin dong bang abangnya air, halal kan minta nih, tapi kalau dia sambil minta bang tambahin dong rebut sendiri ngerebut sendiri abang bilang udah dong deh abang belum Iga abang belum terakhir ya belum terakhir ya bang kamben nggak bang kamben gue tusuk loh sama aja gitu ya. jadi minta reda nggak bang ya. <laughs> Makanya jual kerengkeng jangan pakai di kilo yang bagus ya. Harga segitu aja. Ya. Rencek. Ya, kerenceng sekian. 100 kilo nih. Kerenceng yang batang-batangnya itu. Yang ribet, emang batangnya saya makan. Itu dia makanya. Dan mesti jangan jual cara kiloan. Jual kerenceng. Ya, rambutan. Itu jual iketan. Jangan jual cara kiloan. Ini sikatnya segini nih. Bener tuh. Ini kelengkeng, sikatnya segini. Kalau ditimbang kan masuk batangnya. Iya. Kecuali kita tulis jual kelengkeng ditimbang berikut batangnya. Informasi dulu. Cuman kalau memang mau terjadi lil maklum antarodin gitu, nggak apa-apa. Iya, udah tarotin, nggak apa-apa. Ya. Cuman dia jangan bilang sekilo, ini kelengkengnya sekilo nih, timbangan nih. Ame batangnya, batang daun kan berpengaruh. Tapi kalau lil maklum sudah, ini sekilo ya, ame batang-batangnya ini. Ya udah deh, lil maklum antara Ya. Ini, iya. Yang penting jangan mainin timbangannya. Jangan mainin. Lebih aman jual cara iketan. Enak di rambutan Bang sikit ini berapa kan ada kalau ini udah diikut-ikut tuh ya. mereka itu yang melakukan hal itu kata Allah annahum mabungusuna liyaumin 'adzim. Ya. Bahwasanya mereka bakal dibangkitkan pada hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Yaumul qiyamah. Eh? Ya. Ai hauluhu wa azabuhu. Haul dahsyatnya. Ya. Keadaan huru haranya dan azabnya. Ya. Hmm. Kalau haul pakai hak kecil tahun. Ini hak besar. Yauma yaqumun nas rabbil alamin pada hari dibangkitkan manusia menuju kepada Tuhan yang menciptakan alam. Alimin kuburi dibangkitkan dari kuburnya. Obat dan urotan, telanjang kaki, nggak pakai sendal. Ya, urotan, telanjang baju. Mengkain kapan yang udah hancur. Ya. kapan kan sebentar juga laku. Dalam as-sayyid. Berkata as سبب نزول هذه الآية sebab turunnya ini ayat wailul lil mutaffifin ini asbab nuzulnya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma gadima madinata kana biha rajulun yuqalu lahu abu juhainah lahu mikyalani yakilu bi ahadihima wa yaqtalu bil akhar fa anzalallahu al ayat Sebab turunnya ayat, asbab nuzulnya. Maksudnya Nabi SAW ketika sampai kota Madinah, Nabi bertemu dengan seseorang laki-laki namanya Abu Juhaina. Ini Abu Juhaina punya dua timbangan, eh dua takaran. Takaran yang pertama buat dirinya, takaran yang kedua buat jual. Takaran pertama buat ngebeli, takaran yang kedua buat ngejual. Kalau takaran buat ngebeli, dia dia lebihin, sedangkan takaran buat ngejual dikurangi. Jadi dia bagaimana dia ngebeli itu nakar jadi dapat lebih. Tapi waktu dia jual pakai takaran yang satu supaya kurang. Kan untung dua-duanya. Dari sini untung, untung nyolong, untung nipu. Ya. Yang dari sini untung nyolong, takaran satu untung nyolong, yang takaran jual untung nyolong. eh untung nipu. <laughs> untung nipu. Nyolong menipu. Dua-dua kerjain, nyolong juga nipu. Komplit penjahat itu. Turun ayat. Wa yaktalu bil akhir, bil akhir. Fa'anzalallahu al-ayat.